Kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan rodanya kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan hadir kita di majlis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada uswah dan kedua kita, panutan abadi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang setia, umat yang mampu mengikuti ajaran-ajarannya Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Jemaah salat subuh mencintai Sudirman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengkaji Al-Qur'an akan mentadaburi Al-Qur'an yaitu surat Al-Balad surat 90 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 yang sudah saya sampaikan di awal mukadimah tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Balad ayat yang ke-10 Bismillahirrahmanirrahim wa hadainahun najdain dan kami telah diwujudkan kepada manusia. Yang dimaksud kami di sini adalah kami Allah. Sesungguhnya Allah telah menunjukkan kepada manusia. Apa yang Allah tunjukkan kepada manusia? an najdai yaitu dua jalan. Ada jalan yang menuju kepada kebaikan dan juga ada jalan yang menuju kepada keburukan. Ada jalan yang menuju ke surga ada jalan yang menuju ke neraka ada jalan yang menuju ke Allah juga ada jalan menuju ke setan Allah berikan petunjuk dan kita manusia berhak untuk menentukan pilihan apakah kita memilih jalan yang baik tentunya ada konsekuensinya atau kita memilih jalan yang tidak baik sekalipun juga akan ada konsekuensinya, ada resikonya. Semuanya Allah serahkan kepada kita. Falak tahamal Akubah, Ini ayat yang ke-11. Tetapi tidak banyak manusia yang memilih jalan Akubah. Akobah itu adalah sebuah jalan yang mendaki dan susah. Ulama-ulama ahli tafsir menafsirkan Al-Aqobah itu adalah jalan yang menuju kepada kebaikan. Jalan yang menuju kepada surga itu jalannya akobah, jalannya itu mendaki dan susah. Sudah mendaki pakai susah lagi. Beribadah itu adalah termasuk jalan yang akobah. Kita bisa sholat, kita bisa beribadah, kita bisa mengaji. Itu adalah jalan yang aku bahkan jalan yang menuju kepada kebaikan. Kenapa Allah katakan jalan menuju kebaikan itu diumpamakan seperti jalan yang mendaki dan susah? Karena tidak semua orang bisa melakukan kebaikan itu. Karena ada rintangan, ada hambatan, ada perjuangan, bahkan perlu berkorban itu jalan yang menuju kepada kebaikan, jalan yang menuju ke surga, jalan yang menuju ke Allah. Itu tidak ada yang mulus, penuh rintangan. Tapi kalau kita bisa melewati jalan yang penuh rintangan itu, kita bisa melewati jalan yang menuju ke surga itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Memang uniknya ajaran-ajaran Islam itu kadang yang kita tidak senangi itu malah disenangi oleh Allah. Saya ambil contoh saja. Kalau mau enak pak, jam-jam segini ya enaknya kita pasti istirahat. Yang punya kantor dia akan memanfaatkan waktu ini untuk istirahat, untuk santai-santai. Tapi Allah suka kalau kita mendatangi rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Ya. Kalau kita mau enak tengah malam itu enaknya tidur pasti. Tapi Allah suka kalau ada orang yang tengah malam dia mampu untuk sholat tahajudnya dia menjadikan malam-malam itu untuk bernostalgia dengan Allah. Ya. Tapi kalau kita mau mengikuti enak, tengah malam itu enak tidur. Tapi Allah suka kalau saat tengah malam itu ada hambanya yang menjadikan tengah malam itu untuk bernostalgia dengan Allah, untuk bermesraan dengan Allah, untuk curhat dengan Allah, menjadi melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan itu nggak mudah, karena di dalam perbuatan itu ada perbuatan yang membawa kepada kebaikan apapun kalau sesuatu itu membawa kebaikan pasti akan ada rintangannya pasti akan ada cobaannya jadi tidak ada yang namanya surga itu gratis tidak ada mesti perlu berjuang mesti perlu berkorban nyari duit susah payah kalau mau enak kita akan simpan di bank, kita dapat sedekahin ke orang lain. Yang kadang orang itu nggak ada hubungan sama kita, tapi itulah jalan yang menuju kepada Allah. Jalan yang menuju kepada kebaikan. Kadang di sekitarnya diliputi dengan hal yang kita tidak senangi. Tapi itulah yang insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaan kita. Kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Taala. Nah, beda dengan jalan yang menuju ke neraka. Kalau jalan yang menuju ke neraka, ini penuh kenikmatan. Ya. 190 derajat berbeda dengan jalan yang menuju ke surga. Kalau jalan menuju neraka, dikelilingi dengan kenikmatan-kenikmatan penuh keindahan. Di situ ada korupsi, itu cepat kaya, cepat korupsi. Nikmat memang. Ada narkoba, ada zina, ada kenikmatannya, tapi kenikmatan yang tidak sebanding dengan siksa Allah yang selama-lamanya. Dan ini sudah Allah jelaskan kepada manusia. Terserah manusia memilih jalan yang mana. Tiba tiba-tiba ada manusia memilih jalan menuju kepada keburukan kata Allah terserah. Engkau juga yang akan menanggung resikonya andai kata hari ini ada orang itu maksiat kepada Allah, memilih jalan yang menuju ke neraka, bergelimangan dengan dosa, sama sekali tidak akan merugikan Allah yang rugi diri manusia itu sendiri. Ya. Dan andai kata hari ini kita ibadah, kita sholat, kita ngaji, maka sejatinya yang untung juga bukan Allah. Yang untung siapa? Yang untung yang diri kita. Karena bukan Allah yang butuh kita, tetapi sesungguhnya manusia, sesungguhnya kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup sejatinya dalam pilihan kita. Mau jadi orang baik silahkan, Allah sudah kasih jalan. Mau jadi orang yang gak baik pun Allah serahkan kepada kita. Tidak pernah sama sekali Allah maksa manusia Jangankan dalam melakukan kebaikan Pak Untuk sujud kepada Allah Untuk iman kepada Allah Untuk ibadah kepada Allah saja Allah tidak memaksa Dalam beragama pun Allah tidak memaksa kita Kalau kita buka di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256 أعوذ Bismillahirrahmanirrahim. La الكبرى في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Al-Quran surah Al-Baqarah 256. La ikraha gak ada paksaan di dalam beragama. Jadi Allah saja nggak pernah memaksa. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas mana jalan yang menuju kebaikan dan mana jalan yang menuju kesesatan. Jadi kalau Allah saja nggak memaksa kita untuk beribadah, untuk masuk agama Islam, maka kita pun sebagai manusia juga nggak ada alasan Pak kita memaksa orang untuk melakukan kebaikan. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak, menasihati, mengarahkan, membimbing. Setelah sudah kita ajak manusia, setelah kita sudah sampaikan kebenaran, tapi ternyata kok manusia itu memilih jalan hidupnya sendiri, nggak sesuai dengan keinginan kita, serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita hanya bisa menyampaikan, kita tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Hidayah itu milik Allah. Innal huda Allah yang di yasha. Sesungguhnya hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kalau hidayah saja itu punya Allah, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghantarkan hidayah kepada manusia. Bukan membuka hatinya. Kita manusia hanya bisa mengetuk pintu rumahnya seseorang tapi kita sama sekali tidak bisa menutup pintu hati seseorang. Yang bisa menutup pintu hati seseorang itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat di dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lil ladina kafaru ra'atan wa ra'atan kanata tahta abdaini min ibadina solihain fa ma qalam yumni anhuma min Allah syai'a wa qila qulana nar ma'adakhil di surah At-Tahrim surah 6 ayat 10 tadi Allah berikan perumpamaan ada dua seorang nabi tetapi dua-duanya istrinya itu ingkar kepada Allah istrinya siapa? Imro'atanu wa Imro'atalu Yaitu istri Nabi Nuh sama istri Nabi Lut Padahal dua-duanya seorang Nabi ya, Tetapi istrinya ingkar kepada Allah Apakah Nabi Nuh berdosa? Apakah Nabi Nuh berdosa? sama sekali tidak berdosa Pak. Karena apa? Karena kewajiban Nabi Nuh, Nabi Lut hanya menyampaikan kebenaran Ada pun istri-istrinya memilih jalan hidupnya sendiri Maka itu urusan istrinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini memberikan pesan kepada kita bahwa seorang nabi saja tidak bisa ngasih hidayah sama istrinya. Apalagi kita yang manusia biasa. Dan Nabi Nuh, Nabi Lot pun dalam sejarah tidak pernah memaksa loh Pak istrinya itu supaya beriman kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi Lot menyampaikan kebenaran. Setelah itu Nabi Nuh pun kembalikan kepada Allah. Nabi Nuh pun tidak pernah memaksa. Padahal andai kata dibolehkan memaksa, satu, yang pertama pantas memaksa itu bukan kita manusia. Yang pantas memaksa manusia itu Allah harusnya. Kenapa? Allah yang ngasih hidup kita, Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang menciptakan kita manusia. Kok tiba-tiba ada manusia yang mau sujud sama Allah? Harusnya Allah berat loh, Ya, mengatakan kepada manusia itu, eh, engkau jadi manusia karena siapa? Engkau kasih rezeki, siapa yang kasih rezeki? Kalau bukan aku, kata Allah. Engkau aku kasih nafas untuk kehidupanmu, siapa yang kasih nafas untuk hidupmu? Aku, kata Allah. Tapi pernah Allah maksa manusia untuk supaya manusia itu menyembah Allah, supaya manusia itu mengimani Allah? Tidak pernah, Pak. Padahal andai kata Allah maksa itu wajar, Pak. Kalau Allah yang ngasih hidup, Andai kata Allah mengatakan kalau manusia nggak mau sujud sama aku, maka aku stop hidupnya. Itu hanya Allah. Allah pun bisa melakukan. Tapi pernah kalau maksa manusia seperti itu? Enggak pernah. Ya inilah demokratisnya Allah. Tidak pernah Allah itu memaksa kepada manusia untuk menjalankan ibadah, untuk menyembahnya, untuk beriman kepada. Ya, terima mas kalian dirahmati Allah. Kemudian kita bisa lihat di surat atau surat 9. Surat 9 ayat 113 sama 114. Kalau tadi Allah menjelaskan ada keluarga, ada istri Nabi yang ingkar kepada Allah. Ini ada keluarga Nabi Muhammad dan ayah Ibrahim. Ibrahim seorang nabi, tapi ayahnya pun non muslim. Ya. Allah jelaskan dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 113 sampai 114. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق الله العظيم Surat At-Taubah ayat 113 Tidak pantas bagi Nabi masuk Nabi di sana Nabi Muhammad dan tidak pantas buat orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada orang-orang non muslim, orang-orang musyrik walaupun itu adalah kerabat-kerabatnya. Ini ayat asbabun nuzulnya diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kebimbangan setelah wafatnya Abu Talib paman Rasulullah yang sangat cinta dengan Nabi, yang peduli dengan Nabi. Ketika Abu Talib meninggal dunia, Rasul dalam keadaan gamang. Sebaiknya aku doakan pamanku Abu Talib atau tidak? Kalau didoakan, jelas dia bukan orang Islam. Tapi kalau nggak didoakan, dia orang baik. Maka turunlah ayat itu tadi. Tidak pantas buat Nabi, tidak pantas buat orang-orang yang beriman itu memintakan ampun kepada orang-orang yang non-muslim walaupun itu adalah kerabat-kerabat. Ya, walaupun kita punya kerabat non-muslim, nggak boleh kita memintakan ampun kepada Allah. Ya. Ini memberikan pesan bahwa toleransi kepada orang-orang di luar Islam itu hanya khusus untuk muamalah. Apa muamalah itu? Lebih kepada interaksi sosial. Dari kemanusiaan, sisi kemanusiaan. Tapi ketika sudah menyangkut urusan-urusan ibadah, urusan akidah, tidak ada alasan toleransi. Sudah jelas ayatnya lakum dihukum, wanyakin. Tapi kalau muamalah berinteraksi sosial kita nggak boleh ya melihat perbedaan agama. Umpamanya ada tangga kita yang non muslim dalam keadaan kesulitan, boleh nggak kita membantu mereka? Boleh. Ada orang non muslim yang keluarganya meninggal dunia, boleh nggak? Kita mendatangi, kita takziah ke rumahnya, boleh. Tapi ketika sudah urusan ibadah disembahyangkan, ya, sudah dilaksanakan ritual-ritual ibadahnya mereka yang non muslim itu maka disitulah kita harus lepas diri Pak. Tidak boleh itu bukan alasan toleran. Ya. Nah, termasuk apa? Termasuk dalam urusan urusan ibadah. Mendoakan saudara yang non muslim supaya mereka diampuni oleh Allah berdoa itu termasuk ubudiyah, termasuk ibadah. Yang nggak boleh hanya mendoakan supaya mereka itu mendapatkan ampunan. Tapi kalau mendoakan supaya badannya sehat, ya orang-orang non muslim itu nggak masalah supaya kita doakan rezekinya lancar nggak masalah karena itu urusan-urusan duniawi yang dibatasi oleh Islam itu adalah ketika kita mendoakan supaya mereka yang non muslim itu diampuni oleh Allah ya. kenapa karena mereka sudah punya Tuhan selain Allah sebaiknya yang harusnya mereka minta Tuhannya sendiri yang mengampuni kesalahannya bukan kemudian dimintakan ampunan kepada Allah Kemudian Allah suruh mengampuni orang yang sama sekali orang itu tidak mengimani Allah. Jadi harusnya kalau mereka mau minta ampun, ya sebaiknya minta ampun kepada Tuhannya sendiri. Bukan kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Kan syaratnya kita minta ampun, syaratnya kita minta tolong ke Allah, syaratnya kita beribadah adalah ia karena butuh dua, iya karena saya Harus sama-sama orang yang menyumbang Allah Yang beriman kepada Allah Baru setelah itu kemudian meminta ampun kepada kepada Allah <coughs> Jelas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan Jangan gara-gara ayat ini Kemudian seolah-olah Wah Islam ini ekstrim Islam ini keras Bukan keras tegas Karena ini kaitan dengan urusan apa? Urusan akidah, urusan ibadah jadi kalau kita minta ampun sama Allah karena kita mengimani Allah, pantas kita minta Allah supaya mengampuni kita. Masuk kita minta ampun kepada Allah yang orang yang kita minta ampunin itu dia punya Tuhan selain Allah. Kalau Allah boleh ngomong, apa nggak salah? Kan dia nggak mengimani aku, kenapa dia malah minta ampun kepada aku? Harusnya dia minta ampun kepada Tuhan yang diimani. Jadi ini alasan kenapa nggak boleh mendoakan memintakan ampun kepada orang-orang yang menyembah Islam. Karena itu sudah masuk dalam urusan apa? Urusan ibadah. Nah, setelah ayat ini turun, maka Nabi pun langsung tidak melakukan, tidak mendoakan Abu Thalib supaya diampuni Allah. Ya. Nah, jadi ini memberikan pesan yang pertama, Rasulullah saja tidak bisa mampu mengislamkan paman yang dicintainya. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah, apalagi kita orang biasa. Paman-pamannya Nabi yang disangka cuma satu, cuma Hamzah. Ya Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jal, semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat 114 Wa ma kana Ibrahim illa an mawidati dan ditunjukkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayahnya itu pendesain berhala sampai disebutkan di ayat tadi falamma tabayyana lahu annahu adzulillahi tabaru amin dan ketika Ibrahim tahu bahwa ayahnya itu penyembah berhala musuhnya Allah Ibrahim pun berlepas diri inna Ibrahim la'awwahul halim tapi Ibrahim tetap bersifat lemah lembut berkasih sayang kepada orang tua nah, ini juga satu bukti bahwa seorang Nabi Ibrahim saja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang tua, apalagi kita yang orang biasa. Tapi lihat kehidupan Nabi Ibrahim dengan bapaknya walaupun berbeda agama. Ibrahim pun tetap lembut hatinya, berkasih sayang kepada orang tua. Ini juga menjadi pesan untuk kita, andai keluarga kita ada yang non muslim, Pak, ada alasan kita memutuskan silaturahmi kepada mereka. Urusan agama, urusan perbedaan agama sudah selesai. Lakum dinukum riwayat dia. Jadi nggak boleh seorang muslim itu membenci seseorang karena perbedaan agamanya. Tidak boleh seorang muslim membenci seseorang karena beda agama nggak boleh. Kalau ada orang yang mengaku muslim, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi kok dia membenci kepada orang karena perbedaan agamanya, itu berarti ada masalah dengan pemahaman agamanya. Dan bertanya, kemarin kok banyak saudara-saudara muslim yang membenci kepada penista agama kan nggak boleh kita membenci apa orang orang muslim kenapa kok banyak orang-orang Islam kok membenci kepada penista agama ini harus kita bedakan yang kita benci itu bukan Kristennya kita nggak ada hubungan nggak ada masalah kita nggak peduli dengan agama Kristennya kita nggak peduli dengan etnis cina kenapa kita marah kita marah bukan karena Kristennya, bukan karena cintanya. Kita marah karena mulut yang berani menistakan agama. Jadi jangan kasus ya penista apa kasus penista agama ini dihubungkan kepada agamanya. Tidak ada hubungannya Pak. Jadi ini juga jangan dihubungkan dengan urusan pilkada. Tidak ada hubungan dengan pilkada. Ini masalahnya karena mulutnya yang berani menistakan agama. Selayaknya seorang yang punya agama harusnya menghargai agama orang lain. Kita pun juga nggak boleh lah menjelek-jelekkan agama orang lain. Dan begitu juga harusnya yang beragama lain, janganlah menjelek-jelekkan agama yang lain pula. Ya. Jadi inilah sebetulnya toleransi dalam Islam. Jadi Islam pun nggak perlu diajarkan toleransi sebetulnya. Karena sudah ada ayatnya di dinubu, iya. tapi ya jangan Islam yang suruh toleransi, tapi yang manusia dan toleransi kan nggak pas. Harusnya kalau Islam itu toleran, maka yang di luar Islam pun toleran. Bentuk toleransinya apa? Bentuk toleransi itu adalah saling menghargai perbedaan. Kalau yang muslim sudah punya Quran, ya sudahlah. Kembali kepada Qurannya. Tidak usah mengopo-opo tentang ayat Injil. Yang punya Injil pun seharusnya sudah fokus saja. Kalau mau menafsirkan, tafsirkan aja ayat Injil. Tidak usah sok kepengen menafsirkan Al-Quran. Inilah ketidaktoleransi ya, agama-agama ya, yang lain sehingga menyebabkan kenapa akhirnya timbul kegaduhan. Ya mas kalian di dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bicara tentang jalan yang menuju kebaikan. Apa sih jalan menuju kebaikan itu? Wa ma adraka ma Ya, apa sih jalan yang akobah itu jalan menuju kebaikan itu adalah rokobah yaitu memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan budak. Ya. Ini ayat sudah tidak berlaku karena hukum perbudakan itu sudah dihapus oleh Allah. Jadi ayat yang termasuk mansukhiyah, ayat-ayat yang dihapus oleh Allah itu termasuk apa? Ayat-ayat tentang perbudakan. Itu sudah berlaku lagi. Walaupun ayatnya masih ada, tetapi tidak diperlakukan di Quran itu ada ayat-ayat yang al mansubiyat namanya. Pertama perbudakan, yang kedua awal-awal tentang hukum homer, hukum narkoba. Itu ada dua ada dua ayat. Ya, sebelum narkoba itu diharamkan, pertama adalah Allah enggak Allah belum menetapkan haramnya, tapi Allah memberikan penjelasan wa ismuhuma akbaru min bahwa sesungguhnya di dalam suci dan homer itu bahayanya lebih uh, eh, madorotnya lebih berbahaya daripada apa? manfaatnya. Jadi belum ada larangan pak. Nah ayat ini nggak nggak boleh dipakai. Kan nggak ada larangan. Memang ada manfaatnya, tetapi mandorotnya lebih berat daripada manfaatnya. Berarti nggak dilarang. Kita nggak bisa mengambil ayat ini untuk menjadi hukum. Ini sebelum ditetapkan haramnya. Yang kedua, Wala takrabu sholat. Ya. Ini awal ditetapkan minuman homer. Ya. Jangan engkau dekati sholat kalau kalaupun dalam keadaan apa? Mabuk. Oh, berarti mabuk itu nggak boleh saat sholat saja. Di luar sholat dulu nggak dilarang. Ya. Nah, ayat ini nggak bisa dipakai lagi. Nah, kemudian turun yang terakhir ketetapan Homer itu di surat Al-Maidah, surat kelima ayat yang ke 90 Lalu Allah katakan di nama al khamru wal maisir wal Ansor, wal azlam rijsun min amal syaitan fastanibu la'allakum tuflih Sesungguhnya khamr mengombinasi datang ke dukun menyembah berhala berjudi adalah hukumnya haram rijsun perbuatan yang kecil dari perbuatan setan maka jauhi nah dari dua ayat tentang khamr tadi yang boleh dipakai adalah yang at ayat 90 Nah, yang dua tadi sebelumnya itu termasuk ayat-ayat al-mansukhiyah, ayat-ayat yang expired. Ayatnya masih ada tapi nggak berlaku. Ya. Termasuk yang kedua, ayat-ayat yang expired itu adalah ayat-ayat perbudakan. Sekarang udah nggak ada budak, nggak ada hamba sahaya. Karena kalau hamba sahaya sekarang masih ada, ayatnya masih dipakai juga, ini nanti akan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di mana ajaran Islam kan menyamaratakan manusia. Sementara tidak ini sangat menonjolkan status kemanusiaan. Siapa yang punya budak yang lebih tinggi, sementara budak itu hina. Di dalam Islam tidak ada orang yang mulia itu karena ketakwaannya. Jadi bukan karena status sosial. Yang kedua, kalau hamba sahaya itu masih ditetapkan sekarang maka akan bertabrakan dengan hukum-hukum pernikahan. Karena kalau saya punya budak perempuan Pak, tanpa saya nikahi, saya sudah boleh melakukan hubungan seperti suami istri. Ya. Nah ini sedang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu sampai di Madinah, hukum perbudakan langsung dihapus oleh Allah karena karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tapi ayatnya kan masih ada, Pak. Ya, bahwa kalau apa orang punya budak punya hamba sahaya kalau hamba sahaya itu perempuan itu sama dengan istri Pak. jadi nggak perlu nikah kalau mau melakukan hubungan suami istri ya kalau mau melakukan hubungan intim nggak perlu menikah dan ayatnya masih ada nah ini nggak bisa dipakai kalau kita buka di surat al-mu'min surat 23 ayat yang keempat, ayat yang kelima. Waladina hum li furujihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu Yaitu orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya kecuali dibolehkan kepada istrinya dan hamba sahaya. Ayatnya ada. Nah, ayat seperti ini ya, ayat uh, surat Al-Mu'minun ayat 4 dan 5 ini termasuk ayat-ayat yang expired yang nggak boleh dilakukan. Tapi kalau kita pernah dengar ya belum lama ini katanya selain itu ada ayat yang expired. Saya jadi nanya itu ayat expired yang mana? Yang expired itu cuma dua di Quran tentang Homer, yang kedua adalah tentang hamba saya. Kalau Al-Ma'idah 51 dibilang expired, expired dari mana? kebanyakan ayat-ayat yang expired itu ayat-ayat yang turunkan di Mekah, bukan turunkan di Madinah. Sementara kalau kita lihat ayat surat Al-Maidah ayat 51 itu diturunkan di Madinah, Pak. Dan ayatnya diawali dengan ya ayolah amanu. Jadi tidak mungkin kalau ayat itu Allah sampaikan kepada orang beriman, terus kemudian ayatnya itu tidak jelas. Ayat itu ayat expired tidak mungkin. Ya. Jadi inilah kita e, perlu memahami Al-Quran itu tidak bisa kita pahami tanpa terjemah. Kalau kita pahami terjemah, sangat sangat membahayakan. Ya. Seperti apa? Hamba sahaya tadi. Kalau andai kata, ya sekarang ini orang menganggap hamba sahaya itu masih ada, berarti dia bisa mengamalkan itu. Ya, bahwa hamba sahaya itu seperti istrinya. Kalau Omar itu kemudian juga cara memahaminya bahwa khomer itu dibolehkan tapi tidak di dalam sholat berarti boleh di luar sholat ini kan dulu sebelum Islam itu masuk di dalam dalam peradaban-peradaban di Madinah itu sudah masuk di Madinah maka hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu direvisi oleh Allah Subhanahu wa Nah, kemudian jalan yang menuju kebaikan ya berikutnya yang kedua adalah alkitab itamu fi yaumin dimasruah yaitu apa? Memberikan makan di saat orang dalam keadaan kelaparan. Jadi ketika dalam keadaan kelaparan, kita mampu menolong, mampu mendekatkan harta kita, maka ini juga termasuk jalan yang menuju kepada kepada kebaikan. Hari ini kita membantu orang lain, sebetulnya bukan kita menolong mereka, tapi kita menitipkan keselamatan di surga melalui mereka. Jadi nggak perlu menolong orang seolah kita berjasa untuk orang itu enggak. Kita yang menitipkan keselamatan melalui mereka. Kemudian yang berikutnya adalah au yatiman da makroba, yatim yang masih kerabat. Ya. Jadi kalau ngasih sedekah bantuan cari kerabat kita dulu. Jangan yang jauh kita pikirkan kerabat kita dalam keadaan kesulitan kita biarkan. Itu kita dolim kepada kerabat kita. Kerabat itu siapa? Kerabat kalau dalam fikih sunat yang digarang oleh Syekh Sabik dalam kitabnya kerabat itu orang yang ada hubungannya dengan ayah ibu kita. Berarti kakak, adik, ibu, kakak, adik, ayah, dan adik kakak kandung kita yang ada hubungan dengan ayah ibu kerabat kita. Jadi kalau saya sebagai kakak, saya bisa makan, adik saya bisa makan, saya biarkan, saya boleh berada keluarga saya. Saya bisa makan, om saya, tante saya nggak bisa makan, itu saya boleh pak, itu harus disuruhkan Jangan yang lain dibantu sementara kerabat yang dekat malah kita biarkan itu dolim. Jadi di dalam bersedekah itu ada posnya, ada aturannya. Bukan hanya semangat kita kasih. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang dapat coba. Orang miskin yang sangat fakir. Maksudnya apa? Miskin yang sangat fakir. Miskin dan fakir itu beda. Miskin itu orang yang punya penghasilan tapi nggak mencukupi. Kalau sekarang gaji di bawah UMR itu masih miskin. Kalau fakir orang yang tidak punya pekerjaan lagi gaji. Nah, yang dianjurkan adalah yang fakir. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya sumaka minalladzina amanu wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil marhamah. Jalan yang menuju kebaikan adalah beriman, saling nasihat menasihati dengan kesabaran dan menebarkan kasih sayang. Jadi kalau ada orang kepingin mendapatkan jalan yang menuju ke surga, dia harus sabar menghadapi hidup. Yang kedua apa? Dia harus menebarkan empati, menebarkan asa, kasih dan asuh. Jangan kita kepingin disayangi oleh Allah, tapi kita tidak pernah menyayangi orang lain, tidak mungkin Allah menyayangi kita. Kemudian Siapa mereka itu? Bola tiga, ashabul maiman. Orang-orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu, itulah golongan kanan. Maksudnya adalah ahli surga. Dan waladina kafaru bi ayatina hum ashabul Ada Adapun orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, tidak tunduk kepada Allah, maka mereka itulah golongan kiri. Maksudnya golongan kiri itu adalah golongan neraka. Dan mereka alaihim narun dan kelak mereka di dalam neraka itu akan diselimuti oleh api neraka yang tertutup rapat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ashabu maimanah, orang-orang golongan kanan, yaitu orang-orang yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan mampu meninggalkan keburukan.